بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال المصنف رحمه الله وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي dan dari beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma haqqu muslimin tidaklah mainkan menjadi kewajiban bagi setiap muslim lahu syai'un yusifi ketika dia memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan setelah matinya yabitu lailatain dia bermalam selama dua malam illa wa wasiyatuhu maktubatun indah kecuali wasiatnya tersebut maktubatun indah tertulis di sisinya muttafaqun alaih dan dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari dan ada pun dalam riwayat Muslim yabitu thalatha layalin tidaklah ada seorang muslim melainkan wajib atasnya ketika dia memiliki sesuatu yang diwasiatkan selama tiga malam kecuali wasiat tersebut telah tertulis di sisinya berkata Ibnu Umar ma marrat alayya tidaklah pernah lewat satu malam pun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hal tersebut illa wa indi wasiyati kecuali wasiatku ada padaku Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in Bab kita adalah bab tentang mengingat kematian Bab tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan Dalam hadis yang mulia ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah pernah mengingatkan kita semua umatnya bahwa setiap orang hendaklah senantiasa bersiap-siap untuk mati. Tanda persiapan tersebut diwujudkan dalam bentuk menulis wasiat. Tidaklah layak dua malam dalam riwayat Muslim tiga malam kecuali seseorang itu telah tertulis wasiatnya di sisinya. Sesuatu yang ingin dia wasiatkan kecuali telah tertulis di sisinya. Dan ini dikerjakan oleh para ulama kita. Al-Imam Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala telah menuliskan wasiat beliau rahimahullah taala sebelum beliau, beliau wafat ketika beliau meninggal hendaklah mandikan si fulan tetanggaku si fulan hendaklah seperti ini seperti itu dia tulis wasiat dan lebih baik ketika dipersaksikan ada yang menyaksikannya anaknya siapa keluarga ini, ini adalah bagian daripada sunnatun mahjurah sunnah yang ditinggalkan illa man rahimallah kecuali orang-orang yang Allah rahmati mungkin istri kita pun nggak tahu di mana tempat utang-utang kita kalaulah ajal menyebut kita mungkin istri nggak tahu di mana utang-utang kita berapa jumlah utang kita maka ini adalah merupakan bagian daripada keteledoran kita semua Mungkin tidak pernah kita wasiatkan jika aku meninggal jangan diratapi. Jika aku meninggal sebagaimana nasihat Muhammad Nasir bani jangan aku dibawa sebagaimana dibawanya orang-orang kafir dengan mobil eh, jenazah dengan iring-iringan konvoy beramai-ramai. Mungkin kita nggak pernah menuliskan wasiat jika aku meninggal, kuasiatkan kepada keluarga aku agar bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan ini, ini, ini, nggak pernah. Karena kita nggak pernah merasakan segera mati. Kita mungkin menganggap masih lama, masih lama. Mungkin masih 30 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi. Itu yang membuat kita enggan untuk menuliskan wasiat. Dan itu yang membuat kita berani untuk melaksanakan apapun juga. Berhutang sana, berhutang sini, karena kita yakin akan dapat membayarnya memiliki umur yang panjang ambil kredit sana ambil kredit sini yang mungkin sebagian besar adalah merupakan riba ambil kredit motor ambil kredit mobil ambil kredit rumah ambil semua ini menunjukkan kita panjang angan-angan dan kita meyakini kita akan seperti ini terus dan ini menunjukkan dangkalnya ilmu kita. Orang yang dalam ilmunya adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Yang membuat terkontrol hidupnya. Allah musta'an. Dan kita melihat di sini betapa sahabat Rasulullah SAW berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Setik, seketika Ibnu Umar mendengar hal ini, dia katakan, nggak pernah ada satu malam pun kecuali ada wasiat tersebut yang telah kusiapkan di sisiku. Maka pulang dari kajian nanti sampai rumah masing-masing buat wasiat. Tulis jika aku meninggal kelak maka kuharamkan kalian meratapiku membuat acara-acara bid'ah sekian sekian sekian sekian tuliskan Adapun hartaku A, B, C, D sepertiganya berikan untuk si fulan atau alan, terserah. Adapun penyelenggaraanku tidak ada diselenggarakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menyalahkan aku, maka kuharapkan saudaraku si fulan. Yang mandikan aku, kuharapkan saudaraku si fulan. Itu yang ditulis Syekh Albani rahimahullah taala. Kita nggak pernah teringat dimandikan orang, nggak pernah teringat disolatkan orang. Inilah yang buat kita panjang kenangan. Maka membuat orang tidak takut dengan maksiat, menentang Allah SWT, menentang Rasulnya. Ini semua karena kejahilan kita. Allah musta'an. La haula la quwata illa billah. Ilmu itu ikhwan adalah khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah khasyah. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukanlah apa-apa yang diucapkan dengan lisan, berupa banyaknya hadis, banyaknya ayat yang dihafalkan. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang melahirkan khasyah, yang mengontrol seseorang, mengontrol kata-katanya, mengontrol matanya, mengontrol telinganya. Itu hakikat daripada ilmu yang benar ilmu yang menjadi hujjatun li sahibih akan menjadi keberuntungan bagi pemiliknya khasyah ini di tempatnya adalah dalam hati ikhwan takwa itu dalam hati bukan hanya pada penampilan zahir jujur kita katakan masih banyak sebagian daripada kita semua takwanya diwujudkan dalam bentuk tampilan zahir mungkin dia pelihara jenggotnya tidak isbal pakaiannya masya Allah tetapi hatinya Allah musta'an lisannya kata-katanya menunjukkan dia tidak paham ilmu itu adalah al khasyah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak heran ketika berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang diperbuat oleh lisan, oleh pandangan mata, telinga dengan enteng diperbuat maka ini adalah merupakan bagian daripada tipu daya syaitan. Kata Rasulullah SAW, At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu dalam ini. Dalam ini. Penampilan zahir, Masya Allah. Bagian daripada penyempurna. Bukan dia segalanya. Maka kita melihat para salafus salih yang pertama kali mereka laksanakan adalah berupaya untuk membersihkan ad-daghal, kotoran-kotoran hati Wallahi hati kita ini adalah bagian yang terpenting yang setiap saat hendaklah setiap muslim memperhatikan apakah dalamnya ada hasad, apakah dalamnya ada dengki, apakah dalamnya ada ujub, dalamnya ada sombong, ada ria, takabur. Begitulah perbuatan ulama-ulama as-sabiqin al-arifuna ilallah orang-orang yang mengetahui bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala Fiqhul Hadith Istihbabul Mubadarati ila kitabatil wasiyah Pemahaman yang dapat diambil daripada hadis ini Anjuran Agar seorang seketika Segera menuliskan wasiat Lianna al-mar'a la ya'lamu mata ya'tihi al-maut Karena seorang tidak pernah tahu Kapan datang padanya kematian wa kitabatul wasiyati la yaqtasiru 'alal marid maka menulis wasiat bukanlah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menderita penyakit yang parah ini khawatirkan akan mati orang sehat pun butuh wasiat kita semua butuh wasiat kita menganggap kematian memiliki mukaddimah sakit dulu, parah dulu, sempat bertobat tapi tidak semua ikhwan kematian itu memiliki mukaddimah banyak kematian yang tiba-tiba di jalan, di udara, di lautan, di hutan, di rumah, banyak. Jadi jangan ditunggu mati, jangan ditunggu menulis wasiat ketika datang penyakit. Pulang nanti kita semua tuliskan wasiat. Letakkan di lemari. Bilang maestri, ini wasiat kalau saya meninggal buat ini. Kalau antum mau pergi-pergi jauh pun jangan lupa wasiat. Pergi kemana? Ke Jawa, ke Sumatera. Bilang sama istri, kalau ada apa-apa dengan saya, itu utang saya di sana. Ha, kamu lihat. Dalam file ini ada utang-utang saya. Di situ juga ada piutang, kamu lihat. Nanti anda kata ada apa-apa, kau tunaikan. Jual harta kita yang ada. Pernah kan buat? <laughs> Gak pernah. Allah musta'an. Maka hendaklah kita mengamalkan apa-apa yang kita pelajari ini. Nanti malam semua kita semua mulai tulis wasiat. Kalau yang mungkin dia hanya siapkan data-data utangnya, ini lebih spesifik lagi buat wasiat. Minggu depan kumpul wasiatnya. <laughs> La haula billah pendek kenangan-kenangan. Enggak usah antum nekat. Pinjam aja lah di bank. Pinjam aja lah banyak. Gadaikan ini. Kan. Udahlah. Hentikan yang sudah-sudah. Allah musta'an. Yang kedua, yang bagi lil mu'mini an yakuna dzakirul mauti wa musta'iddan lah. Hendaklah setiap orang mukmin mengingat kematian dan bersiap-siap untuknya. Ini yang paling penting. Ini yang menguruskan jalan. Ini yang menghalangi orang untuk berbuat dosa. Kematian. Lihatlah orang-orang yang mati. Ikhwan rahimakumullah. Tidak semuanya husnul khatimah. Banyak yang su'ul khatimah. Dan jangan pernah antum yakin. Aku udah ngaji, aku udah sholat, aku udah ini, aku udah ini. Kata Rasulullah, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'." Sesungguhnya salah seorang kalian beramal amal ahli surga, tidaklah jarak antara dengan kecuali sejengkal. yasbiqu alaihi kitab kemudian telah diteruskan dalam Alkitab, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Dia berbuat amal ahli neraka dan mati dengan amalan tersebut. Enggak ada yang tahu, ikhwan. Hati kita ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa yakin Allah akan tutup antum dengan husnul khatimah yang melahirkan sifat guru dan ujub, bangga dengan amal-amal. Aku udah ngaji sekian lama kok. Aku udah masuk terdaftar dalam kalangan salafiyin. Aku udah masuk ke dalam golongan al-sunnah. Aku udah ikut daurah sekian banyak. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan ikhwan. Allah musta'an. Berapa banyak orang-orang yang sesatkan dengan ilmu yang ada padanya. Wa adallahu Allah al ilmin Allah sesatkan dia di atas ilmu Allah bahwa sendiri layak sesat. Sebagian Allah mengatakan Allah sesatkan dia dengan ilmunya sendiri. Antum tahu ahlu kitab orang-orang Yahudi Allah sesatkan dengan ilmu mereka. Allah musta'an. Banyak-banyaklah kita bertawadhu merendahkan diri kita kepada Allah SWT dan merendahkan diri kita kepada makhluk. Tidaklah kita melihat orang-orang yang ada pada kita, mereka lebih baik daripada kita. Melihat anak kecil, katakan, alangkah nikmatnya anak ini masih sedikit dosa-dosanya dibandingkan aku. Ya. Lihat orang yang telah tua, katakan alangkah nikmatnya orang ini telah banyak persiapannya untuk menuju kematian dibandingkan dengan diriku. Dan yang penting adalah ikhwan baqiyatul amal sisa daripada umur kita itu ah, untuk apa dibuat? Andai kata orang yang sebelumnya berbuat kejelekan yang dia gantikan dengan kebaikan, maka yang jelek semua Allah hapus. Al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu akan dinilai adalah penghujungnya. Enggak tahu kita. Dan lihat tidak semua yang belajar dan mengaji di istiqamah, ada yang keluar menjadi orang awam dan seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang belajar, bukan belajar di Batu Haji, bukan belajar di Masjid Baitur Rahim, belajar di Madinah. Bukan hanya keluar S1, S2, S3, enggak jaminan. Enggak jaminan. Dia lebur. Allah musta'an. Yang ketiga, istijabatu sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhum la yabitu laila illa wasiyatu maktubatun indah betapa para sahabat bersegera menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar langsung dia buat ulang nanti semua kita buat tuliskan wasiat itu letakkan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalaulah dia salat Terkadang dia katakan kepada sahabatnya, sallu salatal muaddi." Salatlah kalian salat seolah-olah kan enggak jumpa lagi salat berikutnya. Salat perpisahan. Kalaulah setiap amal kita kita anggap inilah yang terakhir, kita akan perbuat yang terbaik. Tapi karena kita menganggap ah masih ada waktu besok, masih bisa bertobat lusa, minggu depan masih ada. Ah, aku kan udah ngaji. Terkadang syaitan itu menipu daya sehingga buat seorang beramal amalan kejelekan ya dia besarkan amal-amal kebaikannya setan membesarkan perbuatan-perbuatan baiknya sehingga dia tertipu kamu kamu sudah ngaji kamu waktu nggak pernah tinggal aja, mau nggak pernah tinggal sehingga akhirnya menyepelekan perkara-perkara sekecil, kecil apalagi perkara-perkara yang dianggapnya dosa kecil pada dosa besar sehingga bertumpuk dan bertumpuk gunung itu daripada batu-batu kecil kumpul jadi gunung. Demikian juga dosa menjadi gunung ketika dikumpulkan dosa-dosa kecil. Ah, kecilnya ini pandangan mata biasa. Ciri-ciri mata, pandangan mata biasa. Ah, ini dosa kecil, ini dosa kecil. Lama-lama jadi gunung. Apalagi yang besar tapi dianggapnya kecil. Ah, ribah kan kecil. Ah, bisa. Namimah kecil. Akhirnya bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Menimpa dirinya. Wa'iyadhan billah. Naam. Iqra. Iqra ya Abdurrahman. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءت خط الأقرب رواه البخاري وأن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب رواه البخاري dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Rasulullah menggambar garis yang banyak. Kemudian beliau berkata, "Hadzal insan." Ini manusia. Wa hadza ajaluh dan ini ajalnya. Fabainama huwa kadzalik id ja'ahu khatul aqrab. Ketika dia dalam keadaan demikian tiba-tiba datanglah kepadanya al-khatul aqrab garis yang dekat. Rawahul Bukhari. Nanti akan dijelaskan hadis ini pada hadis yang dibawa dengan gambar sekalian. Berkata Syekh Salim Ibnu Idil Hilali, "Jawazu darbil mathal wa ittikhadhi wasail idah inda ta'lim." Hadis ini mengisyaratkan bolehnya seseorang memberikan percontohan perumpamaan bolehnya seseorang dalam mengajar menggunakan alat peraga untuk memudahkan pemahaman liakuna ablagha fi tasawwuri inda taraqqi agar lebih sempurna pemahaman seorang ketika dia langsung berguru dengan gurunya. Yang paling mudah adalah dengan ya, mengajarkan itu dengan alat peraga. Paling mudah. Kalau antum mengajarkan kepada anak-anak wudhu Jangan pakai teori. Wudhu adalah seperti ini, seperti ini. Pertama basuh ini, ini. Enggak. Ambil air, antum berwudhu. Inilah wudhu. Salat pun demikian. Inilah salat. Gunakan alat peraga. Dalam banyak hal Rasulullah menjadikan ini, eh, ini bahasa-bahasa isyarat agar lebih paham orang. Dia perumpamaan-perumpamaan. Dia katakan anak, wa kafil yatimi kahataini fil jannah. Aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Dia isyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya menunjukkan dekat. Enggak ada yang misahkan antara keduanya. Ini menunjukkan kepada kita di antara cara dalam mengajar hendaklah dengan menggunakan metode perangga. Lebih berkesan di anak-anak. Rasulullah langsung gambar garis, tunjukkan garis, garis-garis, ketika dia menunjukkan kepada sahabat sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud tentang jalan yang bercabang-cabang, adanya jalan yang lurus. Dia gambar garis lurus panjang. Dia gambar garis cabang kiri kan kata Nabi inilah jalan Allah Subhanahu taala. Ini jalan-jalan menuju neraka, di sini ada setan-setan yang menyuruh. Ini semua al alpraga digunakan dengan memberikan percontohan, perumpamaan. Banyak Allah memberikan Al-Quran contoh-contoh. Banyak sekali. Agar manusia mudah memahaminya. Kemudian yang kedua tahdhirul insan min faj min faj'atil mauti wa huwa ala ghairi isti'dadin la. Bil amal salih. Hadis ini tahdhirul insan mengingatkan manusia dari kematian yang tiba-tiba mendatanginya dan dia tidak persiapkan dirinya menyambut kematian tersebut dengan amalan saleh. Allah musta'an. Terkadang orang bertakwa ketika orang ramai, ketika bersama-sama dengan temannya, ketika di majelis bertakwa, tapi ketika dia bersendirian di rumahnya, bersendirian di kamarnya, di hadapannya ada internet contohnya, di hadapannya ada VCD dan seterusnya. Tidak semua orang sanggup bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Karena itulah berkata penyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu." Kalaulah suatu zaman, suatu saat engkau sendirian, jangan katakan sesungguhnya engkau sendirian. Idza ma khalatta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibu. Katakan ada yang memperhatikanku. La tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan wa annama tukhfi alayhi Yaghibu. Janganlah pernah kau menganggap Allah lalai saat dan apa-apa yang kau sembunyikan darinya tidak dia ketahui. Semua tahu Allah Tabaraka taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur. Dia mengetahui mata yang berkhianat. Dan dia mengetahui apa yang dikandung dalam dada manusia. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalaupun kalian sembunyikan atau kalian tampakkan apa dalam hati kalian, Allah akan menghitungnya, menghisapnya. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti ini yang kita harapkan. Dan takwa seperti ini yang ingin kita capai. Bukan takwa kolektif. Sudah bagus bersama-sama menyembah Allah, mengaji. Tapi ujian adalah ketika seorang sendiri. Ketika dia musafir, enggak ada yang lihat. Enggak ada kawan-kawan yang sama dengan dia. Enggak ada kawan-kawan yang melihatnya. Ketika bersendirian di rumahnya. Maka hendaklah setiap orang mengingat kematian yang tiba-tiba datang menjemputnya. Yang enggak nggak tahu kapan datangnya. Berapa banyak orang yang tidur malam enggak bangun-bangun lagi. Selesai tidur panjang enggak bangun-bangun lagi. Berapa banyak orang yang tidur malam ketika itulah adab datang menjemput nyawanya. Allah musta'an. Yang ketiga, al-mautu la ya'ti illa baqtah. Kematian itu tidaklah datang kecuali tiba-tiba. Enggak semua dapat mukaddimat. Ada yang hari ini sakit, sore meninggal, siang meninggal. tahu kita نعم اقرأ وقال مصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخطا وخط خطا في وسط خارجا منه وخط خطاة صغارا إلى هذا الذي في وسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا, وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطاة وهذه الخطاة الصغار الأعراض فإن أخطاءه هذا فإن فإن أخطأه هذا نحشه هذا وإن أخطأه هذا نحشه هذا رواه البخاري وهذا سورة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridhoinya dia berkata khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an Nabi menggambarkan gambar murabbaan persegi empat. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Dia buat gambar persegi empat seperti ini, meja ini. Ini apa namanya? Persegi empat. Persegi panjang atau persegi empat? Ahsan. Persegi panjang. Ada persegi panjang, ada segi empat. Apa bedanya? Kalau segi empat sama semua. Ini persegi panjang. Jazakallah khairan. Antum alam bi umur dunyakum. Itu lebih paham lagi kita. Maka Nabi menggambarkan garis yakni persegi panjang. Wa khatta khattan fil wasati kharjan min. Setelah dia gambar persegi panjang, dia gambar garis lurus tengah-tengahnya terus panjang sampai ke sana sampai ke jendela. Nah, tergambar? Tengah-tengah ini gambarnya garis lurus panjang sampai ke jendela. Wa khatta khututan sigaran ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian dia gambarkan garis-garis pendek dari sini kemari. Tadi garis panjang, ini garis-garis pendek. Dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis. Dibuatnya garis. Sudah tergambar. Ibn Antum. Faqala. Kemudian dia menerangkan. Hadal insan. Ini adalah manusia. Maksudnya apa? Di dalam persegi empat ini, persegi panjang ini ada manusia. Wahada ajaluhu muhitan bih yang persegi empat memagarinya ini inilah ajalnya yang meliputi dirinya. Dia dalam ajal yang meliputi dirinya. Awqad ahatabi atau dia telah diliputi dengan ajalnya. Wahadan ladhi kharijun amalu. Yang garis panjang keluar ini inilah cita-citanya yang panjang sampai ujung sana. Ajalnya pen dekat kan ini melingkap dirinya ajalnya nih melingkupi dirinya, memagari dirinya, mengepungnya. Tapi yang namanya cita-citanya panjang sampai ke sana. Nekat dia mikir 40 tahun <laughs> tiga 30 tahun masih oke okay lah itu bisa dibayar nanti itu. Panjang cita-citanya. Kemudian wahadhil khutat as-sighar al-arad. Adapun garis-garis kecil ini ini adalah rintangan-rintangan. Penyakit, tabrakan, macam-macam yang namanya rintangan ya mungkin di lautan ombak kencang tenggelam kapal rintangan semua mungkin di pesawat baling-balingnya satu mati rintangan mungkin sini perampok yang siap menghadangnya ingin menghabisi nyawanya banyak rintangan dan nggak ada orang hidup tanpa ada rintangan nggak ada di dunia ini semua ada rintangan Berapa banyak orang yang takut ya dengan rintangan. Mau keluar nanti mau ke jalan nanti ketabrak orang. Mau pergi naik pesawat nanti jatuh. Mau pergi naik kapal nanti tenggelam. Mau pergi naik mobil tabrakan. Semuanya takut. Di rumah aja dia bertahan. Gak tahu dia andai ketaatannya datang di rumah pun dia mati. Berapa banyak orang gak kemana-mana di rumah mati. Ya, siapa yang menjamin rumahnya itu aman daripada gempa, angin puting beliung, penyakit yang mendatanginya. Yang jelas garis-garis kecil ini semuanya adalah Arab. Rintangan-rintangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Fa'in akhta'ahu hadha, nahasyahu hadha." Andai kata selamat daripada rintangan ini, menunggu rintangan yang kedua. Selamat dia tabrakan cuma lecet-lecet, menunggu yang kedua ya mungkin patah tangannya satu nunggu yang kedua mungkin patah empat empat anggota kakinya dua tangannya gigi rota, ya Allah musta'an nggak tahu kita kadang antum pelan pelan supaya nggak tabrakan ditabrak orang dari belakang nggak tahu kita kadang kita udah waspada orang yang nggak waspada Berapa banyak anak-anak muda itu yang malah kencang-kencang na'udzubillah min dzalik, slip kanan, slip kiri, panjang umurnya. Enggak tahu. Yang jelas akan ada rintangan. Selamat daripada ini, datang yang ini. Wa in akhta'u hadza, nahasyahu hadza. Selamat daripada ini. Terluput daripada ini, yang ini menunggunya. Sampai akhirnya akan datang masanya nggak bisa lari lagi dia. Kapan itu? Kematian ketika datang menyebutnya. nggak bisa lari lagi dia. Mungkin dua kali tabrakan masih aman-aman aja dia. Patah-patah dikit tangannya kan. Kusuk, urut, lurus lagi. Akan datang masanya, nggak ada ampun lagi. Allah musta'an. Ya. Langsung terbujur kaku. Bawa langsung ambulan. Bawa langsung tamiang. Malam ini yang tembuatlah siapa yang akan mandikan antum. Tulis yang mandikan saya Abdurrahman si fulan, Alan, Pak tulis subhanallah berkata Syekh Salim Ibn Al-Hilali hafizahullah taala ad-dunya mal'a bil masyaq dunia ini penuh dengan rintangan, penderitaan, kesulitan. Faman sabaru alaiha ujir. Yang bersabar dengan rintangan dia akan diberikan ganjaran. Tidak ada manusia illa wahum mubtalan. Tidak ada manusia kecuali pasti dia menghadapi ujian. Setiap anak Adam. Faman sabara falahu sabru wa sakhita fa'alaihi sakhat. Yang bersabar maka baginya ganjaran kesabaran. Yang enggak sabar menghujat ketentuan Allah, takdir dia hujat, maka yang datang adalah kemurkaan Allah kepadanya latublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum kalian pasti akan diuji pada harta kalian dalam diri kalian wala tasma'unna minal ladzina kafaru adzan katsira wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba adzan katsira kalian akan mendengar daripada ahli kitab celaan-celaan semua adalah merupakan ujian. Tidak ada seorang muslim daripada ujian, cuma berbeda-beda ujian sesuai dengan tingkat iman seorang. Asyadun nas ibtilaan al-anbiya yang paling parah ujiannya adalah para nabi. Rasulullah dihibur oleh Allah SWT. Allah berfirman, ketika Rasulullah dicela oleh kaumnya, diupar oleh kaumnya, gak selamat Rasulullah. Orang yang paling cinta Allah pun gak selamat daripada ujian. Karena Allah ingin mengangkat imannya, maka Allah katakan kepadanya, "Fasbir kama sabar ul azmi minar rusul, Wala tahzan 'alaihim." Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ul azmi, rasul-rasul yang terpilih wala tahzan alaihim Jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Walau wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kau merasa dirimu sempit dengan tipu daya makar mereka. Allah menghibur Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul aja kena, apalagi enggak enggak Rasul. Apalagi orang-orang di bawah Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, Walakut kudzibat rusulun min qablik. Telah dustakan orang-orang sebelummu, berupa para rasul-rasul sebelummu fasabaru ala ma kudzibu mereka sabar dengan apa-apa yang didustakan terhadap mereka wa mereka pun bukan hanya didustakan bahkan mereka pun disakiti wa udzu hatta atahum nasruna mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan kami dunia ini mal'an bil masyaq kata Syekh Salim dipenuhi dengan semua macam rintangan kelaparan adalah rintangan kekurangan harta hutang rintangan anak, rintangan istri, rintangan tetangga, semua. Faman sabara 'alaiha ajrun. Yang bersabar akan diberikan ganjaran. Dengan itulah Allah cuci kesalahan-kesalahan kita. Allah tidak membebankan kepada hamba ujian kecuali yang mampu dia pikul. Bukanlah karena Allah benci hamba tapi Allah ingin mendengar rintihan hamba tersebut. Allah ingin mencuci kesalahan-kesalahannya. Allah ingin agar dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal insani akthar min umrih. Ini benar sekali. Cita-cita manusia, hayalan manusia lebih luas daripada umurnya. Orang andai kata mampu, dia akan ingin hidup seribu tahun. Ya, bahkan selama-lamanya. Karena itulah mereka panjang angan-angan Sudah tua, sudah mau bangkai pun Sudah dekat pun kematian Sudah 70 umurnya Banyak orang yang nggak berpikir untuk bekal akhiratnya Gak berpikir kuburan yang telah menantinya Untuk apa harta yang banyak dia buat nggak berpikir dia Masih sibuk mengumpulkan harta Mengumpulkan harta nggak memberikan hak harta Ya nggak terpikir dia untuk berinfak, bersedekah nggak terpikir semakin menjadi-jadi, ingin dia beli pulau. Telah terbeli pulau, ingin beli pulau yang kedua. Kalau bisa negeri dia beli. Subhanallah. Umur udah 70, umur udah 80 tahun. Seharusnya dia siap. Ya, kematian menyebutnya telah mendekati ajalnya. Laksana matahari dia telah berada di ufuk barat akan segera tenggelam. Tapi jangan setiap kita menganggap kita diberikan Allah umur yang panjang nggak tahu gitu Falidzalika yadhunnu annahu sayuhaqqiqu amalah. Karena itu senantiasa dia menganggap dia akan dapat merealisasikan cita-citanya, harapan-harapannya. Qabla qidha'i ajal sebelum ajal datang menjemputnya. Walakinnal mauta qad yufaji'hu. Qad yufaji'hu. Namun yang namanya kematian terkadang tiba-tiba langsung yufajiuhu mendatanginya dengan tiba-tiba. Allah Wallahi saya melihat, kita melihat ada orang-orang yang telah bangun rumahnya. Ya. Hari ini rumahnya siap, besok dia meninggal. Bahkan ada yang belum sempurna rumahnya siap sudah meninggal. Begitulah dekatnya ajal. Yang berikutnya, alal insan an yusari alit taubah hendaklah manusia menyegerakan bertobat. Fa innahu la ya'lamu madza yaksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang dia buat besok. Tentang enggak berjumpa lagi dengan hari esok. Wala ya'lamu mata yamut dan dia enggak pernah tahu kapan dia mati. Wala fi ayyi ardin yamut. Tidak pernah pula tahu di negeri mana dia akan mati. Di Batam kah? Di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Medan. Enggak tahu. Di hutan, di lautan, di udara, nggak ada yang tahu. Waqad yakunu ajaluhu amaluhu alladhi yas'a li tahqiqi. Bahkan terkadang kematian itu ada pada harapan yang ingin dia realisasikan. Allahu Akbar. Dia yakin sekali percaya diri bahwasanya dia akan pulang dari gunung itu membawa intan atau membawa emas Disitulah dia menjemput ajalnya Allah musta'an. Ditutup gunung tenggel terbenam dalam gunung. Ya. Dia yakin sekali kemari akan datang ke Batam ini pulang bawa dolar Singapura akan dikirimkan ke rumah orang tuanya. Yakin sekali dia. Sebulan kerja diantar dengan kerendah balik kampungnya. Ada nggak? Ada nggak? Antum pernah lihat nggak? Pulang kerendanya yang ada diantar. Terkadang harapan yang ingin dia jemput itulah kematiannya. Allah musta'an. Nah, kami teruskan. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسبا منسيا أو غنى متعيا مطغيا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب yuntadhar aw as-sa'ata was-sa'atu adaha wa amar rawahu rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan Naam Hadis ini sebagian memakannya Maknanya sahih Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda badiru bil a'mali sab'an bersegeralah kalian beramal sebelum datang tujuh hal hal tantadiruna illa faqran munsiya apalagi yang mungkin tunggu kenapa enggak beramal kenapa enggak berinfak apa nunggu miskin dulu sehingga kalian lupakan manusia jangan lagi tinggal-tinggalkan amal kerjakan segerakan lagi mampu sekarang untuk ngaji, beli bensin pergi. Ya. Lagi mampu untuk melaksanakan ibadah haji pergi. Mampu melaksanakan ibadah umur pergi. Jangan lagi ditunggu nantilah. kembangkan dulu uangnya. Allah musta'an. La haula wala quwwata billah. Ada orang-orang yang dia sanggup. <laughs> saya terpikir ada seorang, ada beberapa orang manusia yang saya paham eh, eh, dia sanggup untuk sewa sewa toko atau ruko setahun 300 juta. Sanggup dia berikan uang cash ini uang sewa, ha, 300 juta. Saya pikir kenapa nggak kau sewa yang harganya 150 juta? Pergi kau haji, ambil 40 juta pergi haji selamat. Subhanallah. Hati-hati antum ini ya, yang punya rumah dua, belum lagi pergi haji, hati-hati aja antum. Yang punya banyak kekayaan, juga belum pernah haji, nggak daftarkan dirinya untuk haji, hati-hati aja. Jangan lagi tunggu-tunggu, nggak berinfak. Apa yang mau ditunggu? Apakah kefakiran yang mungkin dilupakan? Al-ghinan bagi orang-orang fakir. Apa yang mau ditunggu-tunggu beramal? Tunggu nanti aja lah ketika aku kaya. Berapa banyak orang-orang yang menjadi kaya mutghian melampaui batas. Kenapa kau nggak ngaji? Allah ngaji sekarang gimana lah Lagi sulit hidup ini Kayaknya harus banyak-banyak OTI nih ngumpulkan uang Untuk bekal nanti kalau udah kira-kira udah ada modal Usaha Nanti kalau udah kira-kira udah jalan Baru aku ngaji-ngaji nggak ada cerita Berapa banyak orang yang OTI, OTI, OTI Kemudian Kematian menjemputnya nggak pernah ngaji Jemaah pun enggak Kenapa enggak ngaji? Kenapa enggak beramal saleh? Kenapa nggak berinfak? Nantilah kau udah kaya. Kau udah kaya nanti insya Allah saya akan pergi haji, umroh. Nggak ada cerita. Yang mampu untuk kerjakan dan ketika masih hidup kerjakan. Jangan tunggu kaya. Bagi orang yang masih miskin jangan tunggu kaya. Yang kaya jangan tunggu miskin dulu baru beramal. Au maradan mufsidan, apalagi kau tunggu? Beramal silakan, pergi ke masjid, ngaji, berkurban, seterusnya, berbuat amal saleh. Jangan nunggu maratan mufsida datang kepadamu masa engkau sakit yang membuat engkau rusak, dirimu rusak, cacat. Udah stroke setengah badan baru sibuk mau ngaji. Apa guna? Keluar dikit menggigil. Mumpung sekarang sehat, beramal salehlah, beribadahlah kerjakan apa-apa yang dapat dikerjakan jangan tunggu penyakit datang mendera banyak orang-orang Allah musta'an ya berleha-leha sehingga akhir datang, akhirnya datanglah penyakit yang menderitanya kanker otak macam-macam penyakit flu burung komplikasi ginjal jantung lever macam-macam penyakit ketika, datang penyakit baru dia menyesal kenapa dulu nggak ngaji kenapa dulu nggak ini kenapa dulu nggak terlambat au maradan mufsidah au haraman mufannida. Apalagi engkau tunggu? Nunggu tua dulu baru beramal saleh? Membuat engkau menjadi rusak, lemah, nggak mampu. Udah tua baru mau pergi haji. Begitu sulitnya haji medannya. Membutuhkan tenaga, udah tua 70 tahun, 50 tahun baru haji. Allah Akbar. Jangan tunggu tua. Udah tua nanti baru ngaji, kok udah putih jenggotku baru ku ngaji, mau pergi umroh, mau beramal saleh. Sekarang waktu berleha-leha lah, masih muda. Jangan tunggu-tunggu. Au mautan mujhiza. Apa yang kau tunggu lagi? Kerjakan amal saleh. Apakah kau menunggu kematian yang telah disiapkan akan menjemputmu? Demi Allah, sesungguhnya telah disiapkan untuk kita kematian akan menjemput kita. Satu hari lewat, malaikat tinggal hitung. Berkurang satu hari jatahnya. Dua hari berkurang tiga hari, empat hari. Antum tiap hari ngitung tanggal satu kapan tanggal satu, oh lima hari lagi tanggal satu. Malaikat tiap hari ngitung, eh berkurang jatahnya, umurnya berkurang satu hari, berkurang dua hari, berkurang setahun. Allah Akbar. Jangan tunggu-tunggu. mau tanmu mujhiza, kau tunggu kematian yang telah disiapkan untuk menjemputmu. Jangan lagi tunggu-tunggu. Awid dajjal, nanti aja beramal. Sampai kapan? Nunggu dajjal keluar baru beramal, nggak guna. Fasyarru ghaibin muntazar, itulah sejelek-jelek perkara gaib yang ditunggu datangnya. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya dajjal. Semenjak Allah ciptakan bumi sampai akhir bumi ini Allah binasakan, dajjal adalah fitnah yang terbesar. Mengalahkan semua fitnah lainnya. Subhanallah. Dajjal bicara dirinya Tuhan, orang percaya. Subhanallah. Sekarang aja antum dapat SMS saja. Ini tanggal 26, 26, 26, 26. Ada apa di belakang 26? Nih, hati-hati. Di 26 yang kekeramat, angka musibah, lihat Al-Quran. Nih, hati-hati. Percaya. Ya. Qila wa qala percaya. Bagaimana jika Dajjal kepada antum datang? Wih, beriman. Allah musta'an. Betapa laki-laki mengikat istrinya, anaknya, putrinya ketika Dajjal datang. Bahaya. Makanya Allah musta'an, jangan tunggu Dajjal baru beramal. Fitnah Dajjal meluluhlantakan iman. Berlomba wanita-wanita mengejar Dajjal. Ikut semua. Apa enggak? Yang ikut dia dikasih harta. Yang enggak ikut dikasih kemiskinan. Jangan tunggu Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW kepada kita, payah laki-laki ikat istrinya, anak putrinya, mau ikut dajjal. Allah SWT. Menunjukkan mereka lemah, lemah akal, lemah agama. Maka harus diikat. Subhanallah. Kemudian, awis Apa yang kalian tunggu? Nunggu datangnya kiamat. wasa atau ada hawa amar. Itu lebih pahit lebih dahsyat. Udah datang kiamat mau beramal, nggak ada guna. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu nggak berguna lagi iman. Lam takun amanat min qabl. Kalau sebelumnya nggak beriman. Nunggu matahari terbit dari arah barat baru beriman, nggak guna. Itu yang kita lihat tiap hari terbit di timur akan datang masa Allah katakan matahari terbit dari arah engkau tenggelam, terbit dari barat dia. Semua manusia beriman. nggak ada guna imannya. Menunggu matahari tenggelam dari barat. La haula wala quwata illa billah. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Ada yang bertanya? Tiga pertanyaan dari tiga orang. Fadal. Bismillah. Ustaz, apakah diterima amal ibadah seorang kalau dia sholat dia apa tidak mengingati apa tidak mengingat kematian hmm. Tutup dulu buku antum dulu. Ah, ekspresikan dengan bebas. Ustaz, apakah diterima amal seseorang kalau dia sholat, kalau tidak dia mengingat kematian, cuman atas baliknya cuman dapat rasa dapat Rasa capeknya aja. Rasa? Rasa capek atau letih aja. Dia sholat. Dia nggak ingat kematian. Dia hanya capek aja. Ya. ya. Apa yang ditanyakan? Apakah dia ber, apa? melaksanakan amal ibadah di sholat, tapi dia tidak apa mengingat kematian. Kematian gitu. Kemudian apakah sah sholatnya? Ya, ya apakah sah sholatnya? Baik, ahsan. Selama terkumpul pada Salat itu syarat-syaratnya rukunnya, sempurna salatnya. Sah salatnya. Tinjauan agama hanyalah meninjau dari segi sah tidak sah. Diterima nggak diterima urusan Allah SWT Dia ada wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, telah tiba waktunya, mengerjakan pengajian ajarkan, zuhur dia parakaat takbirnya, rukuknya semua dia buat dari tinjauan agama sah. Adapun berapa diterimanya oleh Allah SWT tergantung dengan kekhusukan hati. Ada yang Allah terima uh, seluruhnya sholatnya, ada yang diterima setengahnya, ada yang seperempat, seperlima, sepersepuluh, ada yang nggak diterima Allah. Balik menampar pemiliknya, menampar yakni menampar orang yang mengerjakan hal tersebut. Nggak terima Allah Subhanahu Itu semua tergantung dengan khusyuknya seorang, berbeda-beda. Dua orang yang sholat berdamping-dampingan, yang satu khusyuk. Ya, mengembara hatinya sampai kepada Allah Subhanahu taala bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT yang sampingnya lagi tidak khusyuk sibuk dia mikirkan gimana bisnisnya yang akan dia buat gimana mengembangkan bisnisnya berbeda-beda sunnah tiga khusyukan dan tidak ada syarat dalam solat itu harus ingat kematian enggak ada ya maka tidak dapat dikaitkan antara kematian dengan dengan masalah sah tidak sahnya ya Tetapi orang yang senantiasa ingat kematian berupaya dia akan memperbaiki amalannya. Orang yang kematian ketika sholat dia akan sempurnakan sholatnya. Karena dia nggak nganggap lagi akan akan hidup. Siapa yang yakin antum besok sholat subuh? Nggak tahu kita. Jangan-jangan nggak sholat subuh lagi. Begitu dekatnya aja. Paham? Nah, barakallah fi. Yang soal kedua? Nah, lagi, kalau kita dalam urusan akhirat kita boleh mengingat kematian. Terus urusan dunia apa kita boleh apa punya rencana atau atau atau planning gitu? Harus punya planning. <laughs> planning antum tu harus. Enggak mungkin orang enggak ada planning dalam kehidupannya. Harus ada program kerjanya. Saya akan buat ini, akan buat ini harus. Tapi antum ingat selalu kematian, ya, sehingga dunia antum itu enggak membuat antum lalai. Ya. Kalau antum udah punya lima toko mungkin nggak ngaji lagi mungkin. Udah punya sepuluh toko mungkin nggak ngaji lagi sibuk kontrol sana kontrol sini. Maka pandai-pandailah antum dalam bekerja, beramal, ya mencari dunia. Upayakan antum cari dunia antum, tapi antum bisa tinggalkan dunia tersebut, ya dan dapat beramal saleh nggak buat antum lalai. Intinya jangan sampai dunia antum buat lalai. Ya, kalau udah sampai lalai, nggak lagi ngaji, nggak lagi jamaah, nggak lagi ini, nggak lagi itu. Sia-sia usaha dunia antum itu semua, walaupun halal, membuat lalai. Dan kita dilarang untuk lalai dengan kehidupan dunia. Ya, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kehidupan dunia adalah merupakan la'ibun permainan wa lahwun senda gurau. Wa tafakhurun bainakum. Saling berbangga-bangga antara kalian Aku udah punya mobil baru, aku udah punya rumah baru, dan seterusnya. Fil amwal, wal aulad. Bangga-bangga dengan harta anak-anak. Allah musta'an. Inilah kita berdunia ini. Terakhir membuat kita lalai. Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, beriman jangan sampai engkau dilaikan oleh hartamu dan anak-anakmu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Silahkan antum buka. Seribu perusahaan buka, tapi jangan lalai. Kalau kira-kira lalai, jangan dibuka seribu perusahaan. Intinya jangan lalai. Pandai-pandai antum manajemen waktu, mengatur pekerjaan, sehingga nggak terhalang untuk mengaji dan seterusnya. Ya, Allah musta'an. Naam. Yang lain? Tafadhal. Antum. Ba'din antah. Antum. Silakan. Labas, labas. Anta, anta walan. Kasih kepada Abu, Abu, Abu Wafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana nah. dikatakan tadi bahwa hadis terakhir yang kita dengar bersama-sama ada dihasankan oleh Firmidi kemudian dikatakan bahwa didoifkan oleh sebagian yang lain. Hmm. Kemudian bagaimana hukum kita uh, membahas hadis yang seperti ini Ustaz? Iya. Nah. Hmm. Jazakallahu Baik, bismillah alhamdulillah Hadis jika dia terdapat dalam kutubus sita, hati kita telah tentram menerimanya awalnya. Termasuk di hadis-hadis yang masyhur kutubus sita, kitab sita. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Abu Dawud apa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah dan Abu Dawud jika terdapat dalam kutub betisah kita tentram limanya Musad dari eh, Sunan dari Musad Muhammad Muatak Imam Malik tentram limanya ya kemudian kita juga harus pastikan bahwa tidak semua hadis yang terdapat dalam kutub sitah semuanya sahih ada yang baif tetapi dia sedikit jumlahnya dan sebagian ulama yakni e, menyebutkan hadis tersebut bukan sebagai umdah, bukan sebagai landasan, tapi dia hanya menunjukkan. Terkadang dia sebutkan hadis itu dhaif karena hadis ini digunakan oleh sebagian orang dalam pendapatnya, maka mereka ikutkan. Ya. Kemudian yang membuat perbedaan para ulama dalam mensahihkan hadis atau mentaifkannya perbedaan mereka di dalam masalah menerima perawi. Sebagian ulama mereka ada yang memiliki sifat tasyadud bersangatan. Sehingga kalau dia katakan taif, nggak mesti doif. Ya, seperti Imam Nasai dikenal dengan tasyadud. Kalau dia katakan doif, nggak bisa langsung diterima. Ya. Sebaliknya ada yang mutasahil, terlampau mudah menerima perawi tanpa seleksi yang ketat. Masuklah di golongan ini adalah Imam Cermidi rahimahullah. Maka tidak semua yang dikatakan hasan benar-benar hasan. Masuklah ke dalam hal ini Ibnu Majah. Masuklah ke dalam hal ini Imam Hakim An-Nisaburi. Dan ada yang pertengahan, mu'tadilun, sekali berimam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Maka mereka semuanya perlu diikutkan dalam merajihkan hadis ini perawinya bagaimana, sahih atau dhaif. Ya. ya. Yang jelas ya kawan, ada pula hadis yang dia dhaif dari segi perawinya. Tetapi maknanya sahih. Kata ulama makna sahih adalah makna hadis ini dibenarkan oleh hadis-hadis lain. Itu maknanya sahih. Makna hadis ini kita beritakan sahih. Tidak bertentangan hadis-hadis lain. Maka kita katakan terkadang hadis ini sahih. hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih. Karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ada perkara-perkara hadis berkaitan hukum. Di situ para ulama ber apa namanya benar-benar berlaku seks yang ketat dalam perkara-perkara hukum halal, haram, wajib dan seterusnya. Ada perkara-perkara yang diperingat karena bukan berkaitan hukum, akhbar, berita dan seterusnya, bukan menjadi landasan hukum. Maka ini semua kembali kepada e, pemahaman terhadap ulumul hadis, ilmu ulumul hadis. Allah taala alam. Kayaknya nggak bisa kupas lebih besar luas daripada itu. Nah. Silakan untuk Bismillah. Uh, sebagaimana hadis yang kita bahas di atas uh, dianjurkan kepada kita untuk segera menulis wasiat. Hmm. <clears throat> bagaimana kalau wasiat itu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahsan. Bagaimana jika itu wasiat berbuat maksiat? Enggak ada. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Gak ada ketaatan bagi seorang jika dia menulis wasiat ilmu wasiat kepada Allah Subhanahu Taala. Contohnya, jika aku meninggal, kuburkan aku dalam masjid. Itulah wasiatnya. Jika aku meninggal, letakkan kuburanku di depan masjid dalam ruangan masjid. Aku meninggal bagi hartaku ini kepada anakku si A saja. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Ya. Maka jika wasiat tersebut adalah merupakan wasiat atau wasiat tersebut bertentangan agama, contohnya dia mengharamkan ahli waris yang berhak menerima warisan, dialihkan ke lain, maka la tunaffadz wasiyatu, wasiatnya enggak dapat dilaksanakan. Ya, Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.